بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Kita tambahkan sedikit pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebagai penutup ya, pembahasan pada malam hari ini, kita akan menyebutkan sebuah nasihat penting. Ya, nasihat tentang upaya yang kita lakukan agar bisa berislam seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo yakin panjenengan nggih mekaten insyaallah seorang muslim ingkang jujur ingkang tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setiap muslim kalau ditanya cinta atau tidak kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam mesti jawabannya pun Trisno. Mesti ini pun gadai tekad, gadai keinginan untuk betul-betul bisa berislam dengan pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang harus dilakukan? Ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nyuwun dumateng Allah kanthi saestu. Agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bimbingan. Hidayah itu kita butuhkan setiap saat. Walaupun kita sudah masuk Islam, mboten cukup mlebu Islam tok niku mboten. Terus kita perlu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salat lima waktu, dalam semua salat bahkan termasuk salat sunnah wajib kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus. Loh, kan sudah masuk Islam. Nggih, sampun mlebet Islam. Tetapi ketika kita sudah masuk Islam, setiap saat, setiap waktu kita perlu dan butuh hidayah ya pun sinten Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di akhir-akhir zaman ya. Banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, banyak sekali kejelekan-kejelekan di akhir zaman. Kulo panjangan sami terus butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, hidayah. Jadi hidayah niku terus. Tiang ingkang sampun mlebet Islam ning kepincut. Dalan ingkang salah. Contonipun kok wonten Islam sing ngaku ing sing ngaku wonten nabi sak samunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kan mboten leres. Mboten leres. Islam boten ngajaraken ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang terakhir niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Taib. Niki nomor setunggal ma'asyiral muslimin. Banyak berdoa kepada Allah. Ingkang nomor kali niki penting sangat. Semangat pun kula panjangan sami menuntut ilmu. Tolabul ilmi, matos ilmu. Mboten mungkin kula mangertos marginipun Rasul. Mboten mungkin kula sakit salat kanthi leres. Tidak mungkin saya bisa berwuduk dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa mandi janabah dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa memandikan jenazah dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa berpuasa dengan bagus kecuali kalau kita punya ilmu. Ya. Jadi harus belajar. Sinau, semangat. Tentu ini pun semangat sinau dari sumber-sumbernya yang bersih. Saya sampaikan usul ya, menawi panjenengan dan ini harus diupayakan untuk membeli sebuah kitab yang kitab ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Pondok-pondok pesantren ya memakai kitab ini dan sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Okay. Infakkan harta kita untuk membeli buku ini. Dibaca rajin di rumah. Ini menikah kitab Riyadus Salihin. Kitab apa? Riyadus Salihin. Ini salah satu upaya saja. Ya kalau kita membelikan anak kita buku pelajaran sak tumpuk niku gampang nggih mboten. Napa malih buku agama niki? Ya dipentingkan untuk membeli buku ini. Kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ngumpulakan hadis-hadis sahih. Dan semua pondok pesantren ngerti kitab ini. Semua buku, toko kitab ngerti buku ini. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cari terjemahan yang bagus. Dipun waos. Kitab Riyadhus Salihin. Di situ ada tata cara sholat, di situ ada tata cara puasa, di situ ada tata cara ibadah, tentang keikhlasan, tentang ketakwaan, kisah-kisah yang asalnya dari Nabi Ali Sulatu Wasalam, larangan-larangan, perintah-perintah dipun waos. Ya. Dan saya teringat di perpustakaan ya, orang tua saya ada buku ini Riyadhus Solihin tertulis di situ dibeli tahun 77. Saya 1170 itu. Ya ini sudah ada sampai sekarang terus ada. Iya. Iya. Ini buku yang diakui oleh para ulama dan kaum muslimin perlu untuk membeli buku ini. Iya. Nek buatan sakit nggih, masjid kedah wonten paling buatan. Nggih, sampun wonten kantun dipun waos dan digalakkan kaum muslimin untuk memiliki buku itu. Iya. ingatan sih? Iya. Dibaca di rumah dengan anak, dengan istri, Nggih, iya, semangat. Nggih. Iya. iya. Wabillahi taufik. Anak suruh baca niki. Ya, dan seterusnya. Ini contoh upaya. Ingkang nomor tiga. Ingkang nomor tiga agar kita bisa berislam seperti islami pun Nabi alaihi salatu wasallam ingkang nomor tiga berusaha mengamalkan napa ingkang sampun dipun mangertosi. Nah ini penting. Sebab buah daripada ilmu nggih menika napa? Amalan. Buah daripada ilmu adalah amalan nggih. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu menika saya akan menyebutkan sebuah contoh sebuah ilmu ingkang sahih saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih mangke saged kangge sangu panjenengan amalaken nggih. Salah satu contoh saja babagan zikir ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu Wasallam dalam zikir ini ada faedah i'tiqad keyakinan dan juga ada faedah amalan ibadah. Inggih menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Al Imam At-Tirmizi rahimahullah lan hadis menika hadis ingkang hasan sehingga saged dipun amalaken hadis menika sama dengan hadis sahih bisa diamalkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Rasulullah ngendika man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qala" Siapa yang mengucapkan Subhanallahil azim wa bihamdih. Sinten ingkang ngucapaken Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah Maha terpuji Allah subhanallahil azim wa bihamdih. Siapa yang membaca kalimat ini satu kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Akan ditanamkan satu buah pohon korma di mana? Surga. Jadi orang yang membaca kalimat ini subhanallahil azim wa bihamdih sepisan niku dipun tanduraken tanduran wonten ing swarga Iya, menikah pohon apa? Korma. Korma jannah, korma surga. Okay. <laughs> Sebab benten. Kalau korma surga, kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ini bagian tubuh, bagian pohonnya ini terbuat dari emas. Saking emas, betul macam-macam lagi. Okay. sakit Betul sakit pun bayangakan. Niki termasuk zikir ingkang mutlak, mutlak niku bebas. Ampun dipun batesi. Kapan mawon panjenengan badhe ngucapaken sing penting waktu sing boleh kita berzikir, bukan ketika sedang buang hajat, nah, ini tidak boleh. Atau di dalam WC mboten angsal. Kita mengucapkan zikir ini subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ping pinten mawon menerusatipun batesi setiap seorang mengucapkan satu kali akan ditanamkan sebuah pohon korma di surga. Nah, ini contoh ilmu. Saking Rasul SAW berarti kulo panjang asami harus meyakini seperti keyakinan Nabi Ali SAW. Rasul mengajari kita untuk mengucapkan zikir ini dan meyakini di sorga ada tanaman di antara tanaman sorga adalah pohon korma. Ning tentu ini pun korma suarga. benten kali korma apa? Dunyo. Kan ngeten. Dan kita meyakini insya Allah ketika kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi ditanamkan satu buah pohon, loro, telu, papat dan seterusnya. Sedikit demi sedikit ilmu yang kita ketahui dari Nabi alaihi salatu wasalam monggo kita amalkan. Dengan tiga ini biidnillah di antaranya satu banyak berdoa nyuwun dumateng Allah. Supatusipun paringi hidayah ingkang nomor kali semangat pun matos ilmu saking sumberipun ingkang lurus sumberipun ingkang sahih lan ingkang kaping tiga dipun amalaken dipun amalaken nah menawi kula panjangan sami menika terus berusaha mugi-mugi kula panjangan sami tansah pikantuk hidayah dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun beri kemudahan untuk berislam sesuai dengan islamipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan saestu kita tutup dengan sebuah pembahasan dan peringatan bahwasanya kaum muslimin sekarang ini banyak kuat, saja ibu. Tetapi lemah nggih napa Banyak. Tetapi seperti kata Nabi Ali saw. wasallam, kaum muslimin banyak tapi seperti makanan dalam nampan Wong podo rebutan. Nah, mau ambil dimakan. Nah, ya. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Duh Rasulullah, apakah ketika itu karena kita sedikit sehingga orang-orang mengerumuni kita? Ya. Kata Nabi, la bal antum kasir, bahkan kalian jumlahnya sangat banyak walakinnakum ghusaun kaghusais sail tetapi kalian banyak banyaknya kalian seperti buih di lautan Umprok nih kok kathah nih mboten gadahi apa kekuatan ya. Ya. kehinaan atau ujian menimpa umat ini sebabipun kathah Nabi mengatakan kita akan mulia hat hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Haniki. Hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini menika agama ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berpaling dari agama. Islam ning mboten semangat. Pilih kula panjang sami termasuk sing mboten semangat bisa jadi monggo kita semangat. Ya. Yeah keluarga kita, mari kita ajak. Ya, anak kita, mari kita ajak. Contoh Contohnya pun kata, sebuah rumah sakit Islam membuka sebuah apa namanya lamaran pekerjaan. Ya, silahkan bagi para perawat yang akan masuk ke rumah sakit Islam ini syaratnya diantaranya sakit moco Al-Quran. gih, maos sanes apal Quran gih, maos dari sekian ratus pendaftar, empat orang saja yang bisa membaca dengan baik. Padahal rumah sakit apa? Islam labelipun. Iya. Saya tidak menyebutkan salah seorang pengurus yang menceritakan animasi keluarga pengurus menceritakan. Iya. Iya. Niki itu contoh mawon. Ketika kita bersemangat mempelajari ilmu dunia, dunia nggih dipun butuhaken ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, pertanian lan pun ananging wonten ingkang langkung penting yang tidak boleh kita apa? lupakan agama Islam ini. Orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan orang tua akan memetik hasilnya di alam kubur pun ketika anak-anak kita berpegang dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan inqata'a amaluh. Jika seorang mati akan terputus amalannya kecuali tiga diantaranya awaladin soleh kecuali salah satunya anak sing soleh sing tansah ndongaaken tiang sepuhipun.